Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Yang apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah ini, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menunjuki kita kepada jalan jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah menerangkan kepada kita sunnah dan bid'ah, biar kita dapat mengenal mana sunnah dan mana bid'ah, yang telah menerangkan kepada kita tauhid sehingga kita dapat membedakan mana tauhid dan mana syirik dan yang telah menjelaskan kepada kita al-haq dan al-batil sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak hadirin dan para pendengar yang berbahagia, pada pagi ini kita akan berbicara tentang Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kita semua tahu dan paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya yang berisi petunjuk bagi umat manusia, menerangkan kepada mereka apa-apa yang bermaslahat, yang bermanfaat, berfaedah, membawa kebahagiaan, bagi mereka di dunia dan di akhirat dan sekaligus juga menjelaskan hal-hal yang membawa mudarat menimbulkan bencana, musibah, kerusakan ya hingga kita dapat meninggalkannya dan dapat menjauhinya agar selamat dari bencana-bencana tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan dalam sebuah hadis tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian kepadanya, dan tidak ada juga satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah larang kalian darinya. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin, para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Din berisi perintah dan larangan. Di samping kita harus mengenal perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan, kita juga harus mengenal perkara-perkara yang dilarangnya. Dan di antara perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Para salaf membagi, para ulama salaf membagi dosa itu menjadi dua, al-kabair dan as-saghair. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Ini merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak memukul rata dosa dan menjadikannya satu tingkatan. Nah, di sana ada dosa-dosa yang besar dan ada dosa-dosa yang kecil. Ada dosa-dosa yang menyebabkan seseorang itu keluar dari agama, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia murtad dan ada juga dosa-dosa kecil yang tidak membuat pelakunya keluar dari milah, dari agama. Al-kabair, hadirin yang berbahagia, para pendengar yang beriman, adalah mana Allah anhu wa rasuluhu fil kitab wa sunnah wal athar an salafis salihin yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam as-sunnah dan di dalam asar dari as-salafus salih. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin At-tadamman Allah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin di dalam kitabnya yang mulia bagi siapa saja yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan bahwa dia akan menghapus dosa-dosa kecil mereka ya dan kesalahan-kesalahan kecil mereka ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika mereka, jika kamu ya, meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kalian darinya, niscaya kami akan menghapus dari kalian dosa-dosa kalian yaitu dosa-dosa kecil kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin memberikan garansi kepada siapa saja di antara kita ya di antara umat manusia yang meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menghapus dosa-dosa kecil kita jadi menjauhi dosa-dosa besar ini merupakan sekaligus penghapus dosa-dosa kecil. Nah itulah pentingnya kita mengenal dan mengetahui apa-apa saja dosa-dosa besar itu sehingga kita dapat menjauhinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam sorga wa nudkhilkum mudkhalan karima dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu al-jannah. Allah menjamin mereka bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan nas yang kita bacakan tadi, surah An-Nisa ayat 31. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma yaghfirun." dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Kabairul ismi wal fawahis dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, maka mereka cepat-cepat memberi maaf. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahis illa lamam." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali al-lamam, yaitu kecuali kesalahan-kesalahan kecil, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'al wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb kamu sangat luas ampunannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka pengampunan atas dosa-dosa kecil mereka dan Allah menjamin akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ikhwanifiddin, para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir." Salat lima waktu. Salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lain puasa Ramadan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain adalah mukaffiratun lima bainahunna adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi antara keduanya. Tapi dengan syarat idza batil kabair. Dengan syarat dengan catatan apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maka jelaslah bagi kita pentingnya kedudukan mengenal dan mengetahui dosa-dosa besar Kemudian ya dari situ kita bisa meninggalkannya, bisa menghindari diri darinya. Bagaimana yang dikatakan oleh uh, bin Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk, ya tentang perkara-perkara yang jahat, ya tentang perkara-perkara yang syar, kebalik kebur, keburukan-keburukan, ya. Beliau mengatakan, ya, Aku bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah tentang perkara-perkara itu, maka fata ayudrikani. Karena aku khawatir perkara-perkara buruk itu, perkara-perkara dosa itu menimpa diriku. Ya seperti dalam pepatah Arab mengatakan, Arab syar la li syarrin lakin li tawaki. Waman lam ya'rifil khaira min syarri yaqa'u Aku mengenal keburukan, aku mengenal dosa, aku mengenal kejahatan bukan untuk melakukannya, bukan untuk mengerjakannya akan tetapi untuk menjauh, menjauhinya, yaitu untuk menjauhkan diri darinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dikhawatirkan dia jatuh dalam keburukan tersebut. Ikhwani azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi langkah pertama bagi kita adalah mengenal ya satu persatu dosa-dosa besar tersebut. Kemudian dari situ kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Evanifidin, para ulama berselisih pendapat tentang definisi dosa-dosa besar. Ya, dan jumlahnya. Ada yang mengatakan tujuh. Ya, mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kamu, ya, tinggalkanlah oleh kamu tujuh dosa-dosa besar yang membinasakan. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu asyirku billah, syirik, sihir, pembunuh jiwa tanpa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak yaitu membunuh ya, manusia tanpa hak kemudian memakan harta anak yatim memakan riba kemudian lari dari medan perang kemudian menuduh ya orang wanita-wanita yang baik-baik dan tidak bersalah dengan tuduhan keji yaitu tuduhan zina nah ini ada eh, tujuh dosa besar yang disebutkan dalam hadis tersebut ya para eh, sebagian ulama berpendapat bahwa dosa besar itu ada tujuh ya Sementara ulama yang lain di antaranya Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa dosa besar itu lebih dari tujuh, bahkan bisa menjadi tujuh puluh. Ya. Ibnu Abbas berkata, ia ila sab'ina aqrabu minha ila sab'a. Artinya lebih tepat tujuh puluh daripada tujuh. Ya, dan benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini karena hadis itu tidaklah membatasi dosa besar hanya tujuh saja. Ya, tidak membatasi dosa besar itu hanya tujuh saja. Nah ini didukung oleh dalil-dalil yang lain di mana di dalam banyak hadis yang lainnya juga disebutkan dosa-dosa yang serupa sama seperti yang disebutkan di dalam hadis di atas tadi yang juga tergolong dosa besar namun tidak dimasukkan oleh Rasulullah di dalam tujuh perkara yang membinasakan tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa dosa besar itu banyak ya lebih dari tujuh. Ikhwani fiddin azan Allah wa iyyakum Definisi dosa besar itu sendiri adalah ya sesuatu yang ja'a fihi wa'idun fil akhirah. Ya, satu dosa ataupun kejahatan, ya, perbuatan buruk yang telah dijanjikan, ya, azab, ya, ancaman ya di akhirat ya min azabin au ghadabin au tahdidin ya yang telah diancamkan eh, kepada para pelakunya azab atau kemarahan, kemurkaan Allah. Ya, au tahdid atau atau ancaman e, siksa tertentu. Au la'ni fa'ilihi atau laknat atas pelakunya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baik itu di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya fa innahu kabirah maka ia merupakan dosa-dosa besar. Demikian juga para ulama menambahkan mimma fihi haddun fid dunya dosa-dosa yang ada hududnya di dunia seperti al-qatl, zina, wasariqah, ya, membunuh, berzina dan mencuri. Nah, itu adalah dosa-dosa yang ada hududnya di akhirat. Maka ia juga tergolong sebagai dosa-dosa besar. Dan kita juga harus menerima, ya, walaupun budda taslim anna ba'dal kabair akbaru min ba'd bahwa sebahagian dosa besar itu lebih besar daripada sebahagian yang lainnya. Nah ini didukung dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala ukhbirukum ya bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan? Maukah kalian aku sampai aku aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi menjelaskan asyirku billah. Ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, al-qunut rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wal amru min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, istanibus sabul mubiqat, ya hindarilah, jauhilah olehmu tujuh dosa besar yang membinasakan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ba'dul kabair akbaru min ba'd. Sebagian dosa besar itu sendiri ya lebih besar daripada dosa besar yang lainnya berarti sebagaimana dosa secara umum itu juga bertingkat, ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, yang besar ini bertingkat-tingkat juga. ikhwanifidin para hadirin yang berbahagia. Dosa besar pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah asyirku billah. Dan ini merupakan akbarul kabair seperti hadis yang kita bacakan tadi. Ya ala ukhbirukum bi akbaril kabair, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Pertama adalah anna murtakibahu mukhalladun finnar, dikekalkan dalam api neraka. Kemudian yang kedua, la yaghfiru lahu abadan. Allah tidak akan mengampuni baginya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi." ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa di bawah syirik duna zalika duna yaitu di bawah syirik itu jadi ini menunjukkan kata-kata duna di sini menunjukkan bahwa syirik merupakan puncak dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, tidak ada dosa di atas syirik lagi, ya. Kalaupun ada dosa di sana duna dunahu yaitu duna syirki, ya di bawah syirik. Wa yaghfiru rumah duna dari kalimah yasha dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik itu bagi siapa-siapa saja yang dikehendakinya. Yaitu bagi hamba-hamba yang dikehendakinya yaitu dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara ghafara lahu wa insya'a 'adzaba. Jika Allah berkehendak Allah mengampuninya dan jika Allah berkehendak Allah Subhanahu wa taala akan menghadapnya. Kemudian Allah mengatakan barang siapa yang mempersekutukan Allah yaitu berbuat syirik maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Isman azima. Ya, dosa yang besar. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dengan redaksi yang lain wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 116. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian Orang yang melakukannya telah jatuh dalam dosa yang besar. Kemudian orang yang melakukannya berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya, tersesat sejauh-jauhnya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an para hadirin yang berbahagia. Syirik itu sendiri juga terbagi dua, ada dua macam. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan syirik yang pertama yaitu syirkul akbar syirik besar yang mana pelakunya ya dihukumi kafir dan keluar dari Islam dihitung murtad ya dari agama kemudian yang kedua adalah asyirkul aswar ya yaitu ria ya asyirkul aswar apa apa itu syirik asyirku itu sendiri adalah ayyaj'ala lillahi niddan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ويعبد غيره من حجر أو شجر أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو, مل أو ملك أو غير ذلك dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk penyembahan dan ibadah yaitu menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Allah sekutu dan perantara ya baik itu berupa pohon batu bulan nabi syekh, kiai, bintang-bintang, malaikat-malaikat, ataupun yang lainnya. Nah inilah yang disebut sebagai syirkul akbar yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi. In inna Allah la yaghfiru bihi. Ya, syirkul akbar. Kemudian juga Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas pelaku syirik. Allah mengharamkan surga atas pelaku syirik. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar." Yaitu pelaku syirkul akbar ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ancaman haram atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan sorga kepadanya. Dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak adalah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kemudian, fiddin hadirin yang berbahagia. Dosa syirik inilah dosa yang menyebabkan pelakunya itu terombang-ambing hidupnya di dunia Dan jelas pasti terombang-ambing nasibnya di akhirat. Ya, terombang-ambing nasibnya di akhirat. Allah berfirman, Allah mengumpamakan ya orang yang berbuat syirik ini ada ya dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah faka'annama khar faka'annama kharra minas sama' فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيل Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dia tersesat sejauh-jauhnya, hidupnya terombang-ambing, tidak ada satu ikatan keyakinan yang ada dalam hatinya. Karena ia sebenarnya ragu terhadap sekutu-sekutu yang dia persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Sebenarnya dia yakin bahwa sekutu-sekutu ini, perantara-perantara ini tidak punya kuasa apa-apa. Ya tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Ya eh, untuk menolak mudarat atas dirinya atau mendatangkan manfaat. Maka dari itu orang-orang musyrik terdahulu apabila mereka dalam kondisi gawat dan genting, maka mereka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu bahwa pada saat itu nggak ada yang dapat menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka telah uh, sampai di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Mereka kembali berbuat syirik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu juga meyakini sebenarnya bahwa sekutu-sekutu itu tidak punya kuasa apa-apa. Maka hidup mereka terombang ambing di dalam satu keraguan. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durr fil bahri dhalla man tad'una illa إياه falamma najjakum ila barri a'radtum wa kana dan apabila kamu tertimpa mudarat mudarat menimpa kamu musibah kesempitan kesulitan menimpa kamu di lautan ya di mana di tempat di mana dia tidak punya pegangan untuk ya menyelamatkan dirinya di sekelilingnya lautan luas Ya dhalla man tad'una illa iya. Maka hilanglah dulu yang yang mereka yang mereka yang kamu minta, yang kamu memohon kepadanya, yang kamu beribadah kepadanya, yang kamu gantungkan hatimu kepadanya. Illa iya. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala kamu menggantungkan harapan, memohon dan memanjatkan doa pada saat-saat seperti itu. Namun falamma najakum ilal barri a'radtum. Nah, ketika kami menyelamatkan kamu, ya, mengantar kamu ke daratan, aharatum, ya, kamu kembali berpaling, berpaling dari tauhid dan condong lagi untuk berbuat syirik. Wa al insanu kafur dan sungguhnya manusia itu punya tabiat asal yaitu kafur, suka berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat syirik ini ya Allah umpamakan seperti orang yang jatuh dari langit, terombang-ambing lalu disambar oleh burung. Coba lihat ya orang-orang yang berbuat syirik ini menjadi mangsa bagi jin dan manusia-manusia yang durjana. Ya, yang siap untuk memakan hartanya dan memakan jiwanya hingga dia ibarat ya uh, kita katakan seonggok batang yang batang kayu yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak bisa berbuah lagi dan tidak punya akar ke bawah, tidak punya sandaran yang kuat Lalu dibawa dan diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ya, seperti itulah keadaan orang-orang yang berbuat syirik, fiddin para hadirin yang berbahagia. Nah, lebih dari itu, fiddin, siapa saja yang jatuh dalam dosa syirik ini, maka Allah mengancam akan batal hapus amalnya, ya, amal kebaikannya, ya, ya di dunia. Allah akan hapus amalnya apabila dia berbuat syirik. Di samping dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikannya dulu juga hapus. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Nabi diancam hapus amalnya apabila berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu dan kita paham bahwa Nabi ya telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal semacam itu. Tapi ini merupakan peringatan kepada kita semua. Ya, demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lain asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dan jika seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hapuslah apa yang dahulu mereka kerjakan, apa yang dahulu mereka lakukan. Nah ini ancaman ditujukan kepada para nabi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan e, para nabi. Nah, kemudian Allah mengancam mereka lain asraku atau anhum makanu ya'malun. Ya seandainya mereka yaitu para nabi itu mempersebutkan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak sebenarnya ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Karena siapa yang murtad dari agamanya dari kalian lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka lah orang-orang yang telah hapus amalnya di dunia dan di akhirat. Demikian juga dalam surat uh, At-Taubah 17 Allah berfirman, "Maka lil musyrikina ayyamuru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa, wa fin khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu makmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka telah kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amalnya, habitat a'maluhum, hapus amal mereka Wa nari hum khalidun. Dan mereka kekal di dalam neraka. Di dalam neraka. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat 147 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat 'amaluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat maka hapuslah amal perbuatan mereka dan mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Demikian pula dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 5 Allah mengatakan wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kafir sudah beriman maka hapuslah amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah demikian, sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa amal perbuatan orang yang berbuat syirik ini akan hapus. Ya, akan hapus. Akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan juga hal yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, إذا جمع الله الناس يوم القيامة بيوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك Pada saat Allah mengumpulkan seluruh umat manusia dari generasi pertama sampai terakhir di hari yang tidak ada keraguan lagi padanya yaitu hari hari akhirat maka berserulah seorang penyeru Barang siapa mengangkat makhluk sebagai sekutu bagi Allah dalam amalnya, maka mintalah pahala dari sekutunya itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha cukup dari membutuhkan sekutu-sekutu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk meminta pahala dari amal amalnya itu kepada sekutu-sekutunya. Tentunya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari sekutu-sekutunya itu. Demikian ikhwan para hadirin yang berbahagia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan kepada kita ya tentang besarnya dosa syirik ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa dosa syirik ini merupakan salah satu dosa yang akbarul kabair. Ya, Nabi mengatakan ala unabiyukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala al israfu billah. Nabi menyatakan, maukah kalian kuberitahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, asyirku billah, al-israku billah. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi juga pernah berta, apa namanya e, ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa ya yaitu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu padahal dialah yang telah menciptakan engkau dialah yang telah menciptakanmu demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an baik maka dari itu ikhwan fillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar mempertahankan tauhid kita dan jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik Ya jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Meskipun kita ya harus dicacah-cacah atau dibakar, itu mendapat ancaman yang berat dan besar. Ya dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah kekasihku telah berpesan kepada aku, la tusyrik billahi syai'an. Wa in kutti'ta aw hurrifta wala tatruk salatun wala tatruk salatan maktubatan mutaammidan Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at min dhimmah. Wa la tashrabil khamr fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, eh, yaitu janganlah engkau berbuat syirik meskipun engkau harus dicacah-cacah atau dibakar. Ya, yaitu walaupun, walaupun kita akan menerima risiko yang berat mempertahankan eh, tauhid yang mempertahankan tauhid kita merupakan satu perkara yang agung yang harus kita lakukan ya wa in harikta wa in qutiyata au harikta walaupun engkau harus dicaca atau dibakar nah, dalam hal ini ya kita mendapat satu pelajaran dari umat terdahulu yaitu seorang yang diancam yang diperintahkan untuk mempersembahkan ya sesuatu kepada berhala ya hadis Lubab hadis tentang lalat gitu ya, maka dia mengatakan aku tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan ya. Ya, maka orang-orang itu mengatakan para penyembah berhala itu mengatakan persembahkanlah walau seekor lalat. Maka dia mengatakan, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia pun dibunuh dan dia masuk surga. Ikhwanifiddina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita harus mempertahankan tauhid kita dan menjauhkan diri dari uh, dari perkara-perkara yang merupakan syirku billah, perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah wa iyyakum jami'an. Pada masa sekarang ini di mana ya perbuatan syirik ya eh, bertersebar di tengah-tengah masyarakat ya dan Eh, kita katakan eh, musibah-musibah yang datang bertubi-tubi ya mendera eh, negeri ini juga merupakan salah satu sebab ya tersebarnya dosa merupakan ya salah satu akibat dari tersebarnya dosa-dosa syirik yang merata di negeri ini. Ya, sebagian kaum muslimin tentunya jatuh dalam dosa ini karena dua hal. Ya, karena dua sebab. Ya, yang pertama sebabnya adalah mereka tidak tahu menahu apa itu syirik. Yaitu jahil. Apa itu syirik dia tidak tahu. bahkan banyak kaum muslimin menganggap ya tauhid itu sebagai syirik, syirik itu sebagai tauhid. Ya, ini musibah. Kenapa terjadi itu? Karena mereka tidak tahu menahu apa itu syirik. Ya, apa itu syirik hingga mereka jatuh ke dalamnya. Seperti kata kekuatannya, orang siapa yang tidak tahu. Faman arifil ya'rifil khaira minasyarri para siapa yang tidak tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, maka dikhawatirkan dia jatuh dalam keburukan itu. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua adalah ikut-ikutan, ya, melatahi tradisi, mengikuti tradisi. Ya. Meskipun tradisi itu adalah tradisi yang berbau syirik atau jelas-jelas syiriknya. azani Allah wa Ya, hingga wajar kalau mereka ini mempertahankannya dan menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan. Ya, jadi ikut-ikutan, mengikuti nenek moyang yang telah lalu. Mereka mengatakan inilah yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami sebelumnya. Nah, kepada mereka ini, Ikhwanifidin, para hadirin dan para pendengar yang berbahagia, ya kita hendaknya me mentadaburi dan mencamkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu surat Al-An'am ayat 20 21 22 23 dan 24 Allah berfirman Wa yawma nahsyuruhum jami'an ثم نقول للذين أشركوا Aina syuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun? Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Undur kaifa kadzabu ala anfusihim dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada adakan suatu kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan manusia semua. Kemudian kami berfirman, kami berkata, lajana asyraku. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengumpulkan manusia, mengumpulkan seluruh umat manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang berbuat syirik dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkata kepada mereka, "Aina syuraka'ukumul alladziina kuntum taz'umun?" Di manakah sembahan-sembahan sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu-sekutu bagi kami, perantara-perantara, baik itu berupa nabi atau malaikat yang didekatkan, ya, atau orang-orang yang dianggap wali, ya, atau pohon-pohon yang dianggap keramat, bebatuan yang dianggap punya punya punya kekuatan, punya dikdaya, ya, atau apa saja, atau jin-jin yang durjana Mana sembahan-sembahan yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu-sekutu bagi kami? Ya, ya, dan nanti para malaikat dan para nabi akan berlepas diri dari mereka. Ya, maka Allah mengatakan, semalam takun fitnatuh." illa anqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mereka mengatakan demi Allah ya Rabb kami kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, mereka ber, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jawaban bohong mereka ya. Ini merupakan jawaban bohong mereka. Mereka mengatakan demi Allah ya Rabb kami, kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa yaitu kami tidak berbuat syirik. Mereka merasa mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa mereka tidak pernah pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka bersumpah ya mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Nah, penyebabnya mungkin ya, ya seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin mereka di dunia tidak pernah tahu menahu apa itu syirik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, maka mereka bersumpah dan merasa tidak pernah berbuat syirik dan mereka ber, e, ber, e, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kami tidak berbuat syirik ya atau mereka hanya mengikuti tradisi nenek-nenek moyang ya yang telah dilakukan sebelum mereka ya lalu mereka bersumpah kepada Allah bahwa kami merasa tidak pernah berbuat syirik. Nah demikian ikhwan para hadirin dan para pendengar yang berbahagia. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Ya, orang-orang yang bersumpah-sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dan merasa dirinya tidak berbuat syirik. Pada sewaktu di dunia ya sirik dari A sampai Z telah dilakukannya. Allah mengatakan undur kaifa ala anfusihim. Cobalah lihat. Ya, cobalah lihat. Bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Ya, terhadap diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan sembahan-sembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka, akan pergi dari mereka. Nah demikian yang Khonifuddin para hadirin yang berbahagia. Ya ini merupakan peringatan kepada kita semua ya bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini ya yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku syirik sementara kita tidak merasa dan di akhirat nanti kita kayak eh, protes dengan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kami tidak berbuat syirik ya padahal mereka telah berbuat syirik dan jatuh dalam kubangan syirik itu. Ya, bahkan tidak ada satu bentuk kesirikan pun mainkan mereka telah melakukannya. Ya, melakukan syirik dari A sampai Z tapi tidak merasa ikhwanifidin hadirin yang berbahagia. Maka dari itu kita harus belajar. Ya, harus mempelajari, ya harus memahami apa itu syirik. Apa bentuk-bentuknya, ya, apa macam-macamnya, apa jenis-jenisnya, Ya, itu semua agar kita tidak jatuh dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, demikianlah fitnah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dosa besar yang pertama yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, e, ini merupakan dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi tidak diampuni pelakunya. Yang pertama keluar dari dari din, pelakunya bisa dikeluarkan dari agama bisa di, uh, dikeluarkan dari agama, dari mila kufur, ya. Menyebabkan pelakunya kafir. Kemudian pelakunya mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengkalkannya dalam neraka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ya akan tidak akan mengampuni dosa-dosanya, tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amal perbuatannya. Akan menghapus seluruh amal perbuatannya. Yang kelima Allah akan haramkan sorga atasnya. Haram dia memasuki sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan mencicipi sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ya ancaman di dunia Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat hidupnya terombang ambing. Ya hidupnya terombang ambing, hatinya terombang ambing, tidak punya keyakinan yang kuat, terhadap apapun. Ya. Hidupnya jauh dari berkah. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan murkanya kepada orang-orang yang berbuat syirik di dunia dan di akhirat. Ya, banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di negeri ini mungkin salah satu sebabnya. Sebab terbesarnya adalah ya masih menyebarnya dosa-dosa dosa-dosa syirik, bentuk-bentuk kesyirikan di tengah-tengah masyarakat kita. Maka dari itu kita harus eh, apa namanya dari hal ini dan segera bangkit dan eh, benar-benar serius untuk mempelajari hal ya, hal-hal yang berkaitan dengan asyik ini untuk dijauhi, untuk dihindari, bukan untuk dilakukan ya, tapi untuk dihindari dan dijauhi. Nah kemudian tadi juga kita sebutkan Ikhwanifidin uh, eh, dan para pendengar yang berbahagia bahwa kebanyakan orang-orang yang jatuh dalam syirik ini disebabkan dua hal. Yang pertama adalah karena kejahilan. Nah ini merupakan ya penyebab terbesar banyak orang-orang yang jatuh dalam syirik pada hari ini karena kejahilan mereka. Yang kedua adalah karena mereka ikut-ikutan mengikuti tradisi-tradisi yang sudah berla ber ber berlangsung dan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Ya tanpa apa namanya bertanya dan tanpa menyelidiki apakah itu benar atau atau salah. Ini merupakan penyakit yang mayoritas manusia yaitu suka ikut-ikutan ya suka latah ya suka melatahi Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita wa itu man man aktsara fil ardi yudilluka min sabilillah. Akhar man fil ardi yudilluka min sabilillah. Jika kamu mengikuti eh, sebagian besar orang-orang di di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari dari agama Allah, yaitu dari sabil eh, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyampaikan kepada kita semua peringatannya ya bagaimana manusia itu jatuh dalam apa namanya eh, eh, kemusyrikan ya karena dua hal ini ya karena dua hal ini yaitu karena eh, apa namanya eh, kejahilan dan yang kedua adalah karena eh, eh, apa namanya tadi ke eh, suka mengikuti tradisi Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 yang berbunyi wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari sulbi tulang tulang belakang, sulbi tulang belakang ya. Anak cucu Adam, keturunan-keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini roh kalian? Kesembahan kalian. Maka mereka menjawab, ya anak cucu Adam menjawab, betul. Bala, orang Rabbina. Ya betul, demi roh kami, kami bersaksi ya, bahwa engkau adalah sesembahan kami. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, diagungkan kecuali engkau ya Allah. Jadi kita semua telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rabb yang berhak untuk disembah satu-satunya dan tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Jadi kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disadari atau tidak? Kemudian Allah mengatakan, Antakulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha Kami lakukan yang demikian itu, ya. kami ambil persaksian darimu ini, agar kamu tidak berdalih nanti di akhirat, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Sesungguhnya kami lalai terhadap hal ini. Yaitu kami tak tahu tentang hal ini, tentang syirik, tentang tauhid, tentang uh, apa namanya kewajiban untuk menyembah Allah semata, Ya, kami tidak tahu apa itu tauhid dan apa itu syirik. Itu itu penyakit pertama, itu alasan pertama. Ya, kemudian alasan kedua, autaqulu atau engkau berkata, inna ma asyraka abauna min qabl. Sesungguhnya yang berbuat syirik atau kamu agar kamu tidak mengatakan nanti tidak berdalih pada hari kiamat sesungguhnya nenek moyang kamilah yang telah mempersekutukan Allah yang telah berbuat syirik. Ya inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Dan kami hanyalah keturunan yang datang sesudah mereka. Kami cuma anak-anak cucu mereka. Kami ah, keturunan-keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau ya Allah membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terdahulu. Jadi mereka mau berdalih dengan apa? Dengan taklif mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ya, jadi ini merupakan sebab terbesar jatuhnya manusia kepada perbuatan-perbuatan syirik. Yang pertama adalah kejahilan, tidak mau tahu, ya. Dan yang kedua adalah karena ikut tradisi atau taklid, ya, ikut tradisi lata, ya. Nah demikian. Allah wa iya Maka dari itu kita harus memperbaikinya dengan satu, menghilangkan kejahilan itu dengan belajar. Ya, menghilangkan kejahilan itu dengan belajar. Kita harus mempelajari kembali dengan sungguh-sungguh dan serius melindungi kita, anak-anak kita, keluarga kita dari dosa-dosa syirik ini. Yang kedua, ikut-ikutan tradisi, ya, mengikuti tradisi. Ya, ini juga obatnya adalah dengan ya apa namanya mengetahui bahwasanya ya hidayah itu kebenaran itu adalah ada pada Islam ya ada pada Islam ada pada Quran dan as-Sunnah ya tradisi itu tidak tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun argumentasi tidak bisa diangkat sebagai hujah ya, eh, eh, apa saja eh, budaya atau tradisi yang bertentangan dengan Islam maka dia tidak bisa diterima dan harus ditolak ya harus ditolak nah demikian ya azani Allah wa nah kira-kira demikianlah ya pertemuan kita ya pada uh, apa namanya uh, kesempatan yang pertama ini ya dosa yang pertama kabiratul ula al kabiratul ula yaitu asyirku billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini belum selesai ya karena kita baru membahas hmm. baru membahas asyirkul akbar. Ya, asyirkul akbar syirik yang mengeluarkan pelakunya dari milah, dari agama. Nanti akan kita lanjutkan dengan uh, jenis kedua dari syirik yaitu asyirkul akbar atau riya bil amal. Riya di dalam amalan-amalan kita. Dan perlu diketahui syirik dengan kedua jenisnya ini adalah dosa besar Baik itu syirik eh, besar, syirik akbar maupun syirik akbar, dua-duanya merupakan dosa besar. ya Allah karena ancaman yang diterima sangat berat. Ya, seperti syirik akbar nanti ancamannya adalah ya hapus eh, pahala amalnya, terhapus pahala amalnya. Ya, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari apa yang telah dikerjakannya karena riak tadi. Nah ini merupakan ancaman yang besar juga. Oleh karena itu, ya kedua-duanya merupakan bentuk dosa-dosa besar yang yang harus dihindari oleh setiap muslim. Demikianlah hadirin yang berbahagia, para pendengar yang budiman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi seluruh pendengar. Dan aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum muslimin innahu huwal rahim. Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah heran atas materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan di pagi ini Berikutnya Ustaz, ada kesempatan 8 menit eh, di kesempatan eh, waktu kita Ustaz ya kita akan eh, berikan kesempatan untuk yang bertanya melalui pesan singkat dan sudah ada pertanyaan dari Umu Fajar yang bertanya, "Ya Ustadz, bagaimanakah hukumnya apabila ada eh, seorang muslim yang datang ke orang pintar untuk menanyakan keberadaan barang yang hilang? Apakah itu termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan dan bagaimanakah bertobat dari hal ini? Apakah kita harus mengucapkan syahadat kembali? Mohon nasihatnya jazakallahu khairan ya Ustadz." syirik baik akbar maupun asgar yang tergolong sebagai dosa besar ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan ya kepada pelakunya untuk bertobat ya selama ya eh, di eh, syarat-syarat tobat ya dipenuhinya ya syarat-syarat tobat dipenuhinya yaitu dia menyesal atas perbuatannya kemudian dia segera meninggalkannya ya segera meninggalkan dosa syirik itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia berazam untuk tidak mengulanginya di apa namanya di lain waktu. Nah demikian ya tiga syarat taubat. Kemudian selama hayat masih di kandung badan yaitu malam yugorgir selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Nah berkaitan dengan mendatangi dukun, ya mendatangi orang-orang pintar, untuk menanyakan sesuatu atau seperti barang yang hilang. Karena ini termasuk salah satu perbuatan apa namanya dosa ya dosa besar yang bisa menyeret pelakunya kepada syirik. Nabi SAW kepada syirik ya. Nabi saw Alaihi Wasallam ya telah bersabda ya dalam suatu riwayat dari Sofia bin uh, binti Abi Ubaid ya uh, dari salah seorang istri Rasulullah saw Nabi berkata, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam lahu salatun arba'ina lailatan." Para siapa mendatangi tukang ramal, arraf, tukang ramal. Ya, arraf, tukang ramal. Lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu dan ia uh, menanyakan tentang sesuatu, lam lahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya selama 40 tahun. Terlepas apakah ia membenarkan ya, apa yang diinformasikan oleh tukang ramal itu atau tidak. Ya, mendatanginya saja itu sudah terancam sholatnya akan tidak diterima, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, apabila dia membenarkannya, maka ancamannya lebih besar lagi. Ya, dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad dari Amin Maun ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya, maka ia telah berlepas diri dari ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam satu riwayat dari Abu Darda eh, radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaliji la yaliji darajatil ula mantakahana, takahana aw istaqsama atau raja'an min raja'a min safarin tatayyuran tidak akan mencapai derajat yang tinggi orang yang melakukan praktik, eh, perdukunan orang yang terlibat dalam praktik perdukunan sebagai dukun atau sebagai orang yang mendatangi. mendatanginya anak, orang yang mengundi nasib dengan anak panah ya orang yang mengundi nasib dengan anak panah berjudi dan orang yang menangguhkan safarnya karena bertatayur jadi di dalam eh, apa namanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan dia tidak akan mencapai derajat yang tinggi, yaitu tidak akan mencapai sorga. Al Imam Al Baghawi di dalam Syarah Sunnah ya mengatakan kahin adalah orang yang meramal apa yang bakal terjadi atau mengaku mengetahui perkara gaib dan menguasai ilmu gaib. Ya seperti mengaku tahu di mana tempat atau sesuatu yang hilang. Ya, ada ya yang eh, dahulu di kalangan bangsa Arab terdapat dukun-dukun ya banyak terdapat dukun-dukun yang mengaku mengetahui perkara gaib ada yang mengaku menguasai eh, pemimpin jin ada pula yang mengaku memiliki pembisik ya, yang menyampaikan berita-berita kepadanya nah di antara mereka ada juga yang mengaku dapat mengetahui banyak hal melalui kepintaran yang dimilikinya maka disebut orang pintar disebut arab dalam bahasa Arab Ya, dari araf adalah orang yang mengaku mengetahui banyak perkara dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan tempat barang ya, curian, barang yang dicuri atau barang yang hilang. Nah demikian. Misalnya orang ya, uh, uh, misalnya ya ada wanita yang berzina, lalu orang-orang bertanya kepadanya siapakah yang berzina dengannya, ya. Lalu ia memberitahu mereka dan apa namanya beberapa perkara sejenis yang termasuk ya, ya ilmu nujum atau perdukunan ya nah demikian nah Ustaz. Baik, eh, satu pertanyaan terakhir saja ya, di eh, kesempatan pagi ini dari eh, saudari Hajar di Medan yang bertanya dan satu pertanyaan yang lain yang berkaitan. Ya Ustadz, bagaimanakah kita menonton siaran-siaran yang memiliki kandungan kesyirikan semisal acara sulap atau hipnotis di dalam uh, eh, TV atau media-media eh, seperti uh, uh, sejenisnya. Kemudian bagaimanakah hukumnya apabila kita yang terkena hipnotis uh, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh uh, dukun atau sang uh, orang yang menghipnotis tersebut? Apakah kita juga terkena dosanya? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Sabda Nabi tadi, man atau man atau kahinan, pada siapa mendatangi dukun, ya, dan turunannya dan yang sejenis dengannya barang yang mendapat mendatangi tukang ramal ya maupun yang sejenisnya ya dari ilmu-ilmu apa namanya sihir ya ilmu-ilmu sihir atau tukang sihir dan ya apa namanya yang semacam itu ya termasuk di dalamnya juga ya walaupun hadis itu mengatakan man ata barang siapa yang mendatangi ya tapi kita tentunya tidak berpatokan kepada makna literal, tidak berpatokan kepada makna tekstualnya. Saya mendatangi, wah saya tidak mendatangi, saya cuma mengundang. Saya mengundang dukun, ya orang-orang kaya sekarang kan dia eh, apa namanya lebih lebih apa namanya kita katakan lebih eksklusif lagi dia tidak mendatangi dia tidak mau mendatangi gengsi dia mendatangi dukun dia panggil dukun itu ke rumah nah apakah ini termasuk di dalam ancaman yang disebutkan hadis Nabi tadi Nah kalau kita berpatokan kepada makna apa namanya tekstualnya, wah saya tidak mendatangi, saya didatangi oleh dukun, ya sama saja. Itu sudah masuk uh, termasuk di dalam maknanya, dalam kandungannya. Ya, maksud dari hadis ini adalah ya man ata arafan atau man kainan barang siapa yang takah anak Ya dalam hadis yang lain ya layalij yaliji ad-darajatil ulaman takahana yaitu melakukan praktik ya perdukunan Ya, baik sebagai pelaku maupun bagi objeknya, makulnya fa'il maupun makulnya. Nah, demikian. Jadi tidak terpaku kepada makna tekstual hadis ini. Nah, termasuk juga di dalamnya dan terkena dosanya adalah orang-orang yang apa namanya me, uh, eh, yang mendatangkan hal itu ke rumahnya baik melalui siaran televisi ataupun mengundang dukun itu kan begitu ya ya secara khusus maupun acara-acara tertentu misalnya uh, coba lihat sebagian orang ya ya ini tren juga ya uh, yang di, di, eh, berkembang di masyarakat ada acara misalnya oh, acara uh, ulang tahun yang diundang tukang hipnotis untuk menghibur coba lihat eh, ya acara acara ulang tahunnya sendiri sudah salah yang diundang lebih salah lagi itu zulumatun ba'duha fawqa ba'd kegelapan di atas kegelapan yang lainnya jadi ini harus dipahami bahwa mendatangi di sini bukan ah, bukanlah terpaku kepada makna tekstualnya, yaitu harus mendatangi dia ke tempatnya. Karena sebagian dukun sekarang ini orang pintar sekarang ini juga sudah sudah agak canggih begitu ya. ya. Mereka ya. membuka layanan ya. Nah. Bersedia dipanggil begitu. <laughs> Kan, nah. Jadi sama saja dosanya juga terkena. Nah demikian. Wallahu nah, eh, berkaitan dengan orang yang tergah hipnotis tadi yang melaksanakan perintah dukun bagaimana Ustaz? Terkena dosa atau tidak Ustaz? Ya, masalah orang yang terhipnotis Apakah dia sadar dia di dihipnotis, dia bersedia, dia mau? Karena ada orang yang terhipnotis, dia tidak sadar, ya karena mungkin kelalaian di jiwanya, ya kelalaian hatinya, dia terhipnotis. Ya, nah di dalam proses hipnotis itu dia diperintahkan untuk ini dan itu. Ya tentunya ini hukumnya lain ya. Nah di sana ada orang yang sadar dia dihipnotis dan mau dia dihipnotis. Ya atas kesadaran dirinya. Nah ini terkena dosanya ya dan termasuk mantakah hana orang yang melakukan praktik perdukunan ya. Nah. nah Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat yang disampaikan dan ini adalah akhir dari pertemuan kita di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita saja ya, di kesempatan yang akan datang. Mungkin eh, ada kesimpulan atau penutup dari antum silakan. Ya, nah jadi sebagai nah, kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah eh, dosa besar yang pertama yang harus dihindari oleh umat manusia adalah syirik ini merupakan ya, kita kata induk dari segala dosa dan induk dari segala musibah penyebab terbesar dari segala musibah adalah asyirku billah. Jadi kalau kehidupan kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, selamat dunia dan akhirat, maka dosa pertama yang harus kita hindari adalah asyirku billah. Nah itu saja mungkin. Baik. Dan insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pembahasan eh, yang akan datang. Baik. Baik.